Pak Billy, selamat pagi. Pagi. Ya, kalau menurut saya, inilah cerminan wajah pemerintah ya, yang kita bisa lihat langsung. Kenapa dia nggak lakukan ini sebelum dia pikirkan untuk naikkan BBM? Itu makanya mau gampang ya begini kan sulit diminta ampun. Nah, soal pengiritan, sebenarnya bukan cara ini aja. Dia atur lalu lintas dengan baik aja itu udah ngirit saya kira 20% itu yang habis buat macet belum lagi itu pejabat-pejabat yang suka pakai mobil sekali di konvoy tiga karena saya lihat plat sistem yang RFS itu itu juga di konvoy sama X-Trail lah yang notabene 2400 cc jadi banyak sebenarnya yang ini kalau mobil saya saya setuju sih kalaupun saya punya apa, pun saya nggak akan isi premium mobil saya rusak gitu loh cuman mungkin itu supir-supir yang nakal atau gimana saya kira orang yang punya mobil mewah BMW Mercedes nggak bakal deh isi dia punya premium sorry banget deh ya itu kotor banget bensinnya bukan itu sasarannya sebenarnya. Itu pemerintah hanya mengalihkan wacana aja biar rakyat lihat, oh yang disasar ini orang kaya nih, selalu begitu. Saya anggap mereka yang paling benar, padahal mereka tuh paling boros. Menteri pakai Royal Majesty itu 3000 cc loh, bayangkan. Suka ngebut, sekali dikawal tiga mobil. Apa itu coba? Makasih. Oke, okay. uh, eh, hari saat pagi. Pagi. Eh, heran eh, ya. Mau mirip, buat video dipikirin, enggak, enggak. Kenapa sih gas itu nggak dilaksanakan? So Thailand itu kan sudah gas dari tahun 80-an. Kok kita ya begitu berlimpahnya gas? Dari dulu cuma ngomong aja, ngomong terus. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Gunawan. Ya, selamat pagi. Saya sangat setuju sekali itu sama yang mereka pertama. Kan kita juga mungkin sama seperti ini. Pak Gunawan ya. Mohon maaf sinyal tidak terbaca dengan jelas Boleh ada telepon kembali? Ya Pak Hengki selamat pagi Halo, halo selamat pagi Silahkan Ya singkat Ya sebetulnya APBN itu bisa diperbaiki Kalau korupsinya kecil, Itu triliunan si Dan pemerosan oleh government Ya masih Ya, 633-9160 Pak Toni. Itu ah, kita minta ngobrol sama dia. Gampang aja kalau menang mau di apa itu BBM mau di hemat gitu. Itu mau BBM aja pajak dinaikin, dibagi aja sama tenda sama pemerintahan pusat. Itu aja kok repot. Ya udah itu aja. Ya Pak Satu ya. Selamat pagi, Mbak. Silakan. Uh, kalau menurut saya pemerintah jangan menunjuk orang lain, tapi tunjuk hidung sendiri. Itu aja intinya gini. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang kita semua dipercayakan pakai premium. Pastikan dulu semua mobil pejabat tidak menggunakan premium. Yang kedua, kurangilah jatah-jatah eh, fasilitas bagi para pejabat-pejabat negara. Yang ketiga, kalau dia kalau dia konsekuen untuk memberantas korupsi. Berapa dana-dana korupsi yang sudah ada yang harus diselesaikan? Kasus senturi lah, terus kemudian kasusnya Gayus lah. Coba, kalau itu dipakai dana untuk subsidi BBM, saya pikir BBM tidak hanya 4.500, bisa jadi 3.500 ataupun 3.000, karena kita juga bisa menghasilkan minyak sendiri itu. Jadi jangan nunjuk orang lain, tapi koreksi diri sendiri. Efisiensi kepegawaian, berantas korupsi dengan benar, jangan sama-sama ikutan korupsi juga dong. Itu, itu aja deh. Bahkan bensin kalau perlu bisa 3.500 loh. Kalau perlu di bawah 3.000 negara lain bisa kenapa kita enggak? Tergantung pemerintahnya mau atau tidak ya atau tidak. Itu aja. Terima kasih Mbak. Oke, okay, Pak Suwaji. Iya, saya sih mendukung、uh, eh, Bapak yang barusan bahwa korupsi kita kan diprediksi sekitar 30% dari APBN. APBN-nya kurang lebih 1.500 triliun, 450 triliun. Kalau diizinkan korupsi 20%, yang 10 persennya kita pakai subsidi itu udah 150 triliun loh. Banyak banget itu. Jadi menurut saya betul sekali, kalau korupsi dibantah juga nggak usah, di, nggak usah dinolkan. Kita kasih kesempatan orang itu korupsi 20 persen, tapi yang 10 persennya tahun ini jangan, cukup udah. Nah tahun depan 10 persen lagi jangan korupsi, bisa membangun infrastruktur ke seluruh Indonesia. Saya kira itu penting sekali. Terima kasih. Oke, okay. Pak Roy, selamat siang. Selamat siang Ibu. Silakan ya setuju dengan wacana itu bu saya pikir ya itu, itu merataannya bagus ya mestinya mobil-mobil mewah memang tidak menggunakan lagi uh, premium mereka harus ke Pertamax ya terima kasih Pak Hil selamat siang selamat siang silakan Pak saya pikir itu wacana ngawur ya untuk membedakan mobil mewah tidak mewah bagaimana kalau Mercy tahun 85 itu mewah pada 30 tahun yang lalu bagaimana bisa dipastikan. Dan itu kalau pemimpinnya memberi contoh aja, pesawat presiden aja jual. Atau udah gitu, itu eh, tidak ada kunjungan kerja-kunjungan kerja yang shopping-shopping ke luar negeri yang nggak penting-nggak penting. Lalu juga memiliki kepekaan akan kesulitan rakyat kecil untuk kerja tidak digaji seperti calon Gubernur DKI Jakarta Jokowi, ya itu boleh, bagus. Kita langsung ikuti teladannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hen. Pak Haryadi, selamat siang. Selamat siang. Nah, kalau usulan ini setuju sekali, Mbak. Nah, karena yang menentukan, yang menentukan itu mobil mewah atau mobil sederhana, itu harusnya Polda, Pak. Mbak, -huh. Mhm. ya kan? Jadi bukan bukan rakyat yang menentukan. Kalau yang mobil mewah dianggap mobil mewah oleh pemerintah, itu pakai plat biru itu udah jelas sekali kelihatan. Ya kan? Jadi eh, yang menentukan harus pemerintah. CC-nya berapa harus di, dikategorikan eh, mobil mewah. Itu cocok sekali. Saya setuju sekali, Mbak. Ya. Baik. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Redi, Pak Robert. Selamat siang. Ya, ya ini sih kalau dilihat kurang efektif, Mbak karena orang kaya itu pun punya mobil kayak Avanza, Xenia. Mereka bisa isi deh. Dengan mobil yang murah. Jadi efektivitasnya kurang. Yang paling penting sekarang itu seperti Wamen, Wakil Menteri SDM itu bilang SCBG itu ada di setiap stasiun SPBU. Jadi misalnya ada premium pertama, ada juga isi gas. Itu yang harus dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua, usul dari direktur Toyota, itu kan mobil listrik pajaknya gede. Ya cobalah, mobil-mobil listrik yang dari Jepang, itu masuk ke Indonesia, konsumsi bensinnya lebih irit. Satu banding 20, nah itu pajaknya harusnya 10% mungkin. Jadi harga mobil itu terjangkau, bisa digunakan oleh semua orang di Indonesia dengan harga yang murah. Otomatis konsumsi BBM akan berkurang. Nah ini sekarang pemerintah mau gak bikin insentif pajak, pengurangan pajak buat mereka ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert.